Jabur 103 dari ayat 1 sampai 22. Mazmur Daud Pujilah Tuhan wahai jiwaku dan segala yang dalamku pujilah namanya yang suci. Pujilah Tuhan wahai jiwaku dan jangan lupakan segala rahmatnya. Dia mengampunkan segala dosamu, dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menyelamatkan nyawamu daripada kemusnahan. Dia memokotakanmu dengan kasih sayang dan belas kasih. Dia memuaskan hasratmu dengan yang baik, supaya usia mudamu dibaharui seperti burung elang. Tuhan menjalankan kebenaran dan keadilan bagi semua yang tertindas. Dia memberitahu jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada kaum Israel. Tuhan penuh belas kasihan dan kasih kurnia, panjang sabar serta melimpah kasihnya. Dia tidak sentiasa memarahi kita dan tidak menyimpan kemarahannya untuk selama-lamanya. Dia tidak memperlakukan kita berdasarkan dosa kita dan tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Kerana sebagaimana tingginya langit di atas bumi, demikianlah Limpah kasihnya kepada orang yang takut kepadanya. Sebagaimana jauhnya timur dari barat, begitulah jauhnya dia telah membuang keingkaran kita daripada diri kita. Sebagaimana Bapa mengasihani anak-anak, demikianlah Tuhan mengasihani orang yang takut kepadanya. Karena dia tahu bagaimana kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita adalah debu. Hidup manusia seperti rumput. Seperti bunga di padang, begitulah dia berkembang. Angin meniupnya, maka tiadalah dia lagi. Dan tempatnya dahulu tidak mengingatinya. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi mereka yang takut kepadanya. Dan kebenarannya sampai ke anak cucu kepada mereka yang mematuhi perjanjiannya dan kepada mereka yang mengingati ajaran-ajarannya. Tuhan telah menempatkan taktanya di surga dan kerajaannya memerintah semua yang ada. Puji Tuhan hai kamu para malaikatnya yang amat gagah perkasa yang menjalankan firman dan sentiasa mendengar suara firman-Nya. Pujilah Tuhan hai kamu semua alam semesta, kamu para hambanya yang melakukan apa yang diredainya. Pujilah Tuhan segala hasil kerjanya di semua tempat yang dikuasainya. Pujilah Tuhan, wahai jiwaku.